Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qasalana min ayatihi ajaba wa arsala fina rasulan kariman najiba atla'ahu 'alal haqa'iqi faqa akhahu wa aba wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu شهادة تكون للنجاة سببا وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل البرية حسبا وأطهرهم نسبا أما بعد Yang kami hormati para sesepuh, para alim ulama, para hadirin hadirat pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga yang saya hormati guru kita besar Buya Yahya yang pada malam hari ini belum bisa hadir ke majelis yang mulia ini. Akan tapi sebelumnya beliau menitipkan salam Beliau meminta doa kepada hadirin hadirat semuanya karena beliau sekarang dalam perjalanan menuju Cirebon dari Jawa. Semoga perjalanannya dibundahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan bisa memberikan kepada kita manfaat-manfaat dan nasihat-nasihat yang bermanfaat. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lain pada malam hari ini adalah satu dari malam yang mana malam ini adalah malam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan ini dimuliakan oleh Allah karena di dalam bulan ini Allah memuliakan orang yang paling mulia yang diciptakan oleh Allah paling mulianya manusia dan paling mulianya ciptaan Allah Subhanahu wa taala yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Berkat kita gembira atas datangnya Rasulullah. Berkat kita memuliakan bulan-bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah memberikan kemuliaan kepada kita dan memilih kita sebagai umat Nabi Muhammad dan dikumpulkan bareng dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin.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 semua bentuk kemuliaan semua bentuk sifat-sifat yang agung, semua bentuk sifat-sifat yang luar biasa semuanya ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Digelinya, digelarinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah bukan gelar yang biasa. Akan tapi gelar uswatun hasanah di sini adalah gelar yang sangat luar biasa karena yang memberikan gelar ini adalah langsung Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia adalah sebagai uswatun hasanah dan gelar ini diberikan oleh Allah untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lainnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa mengutus 124 ribu nabi dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya yang di salah satu yang dipilih oleh Allah sebagai uswatun hasanah. Ini dapat kita lihat Allah Kenapa mati? Hal tes tes. Jadi gelar uswatun hasanah ini adalah luar biasa diberikan oleh Allah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah luar biasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka umatnya adalah paling dimuliakannya umat di antara umat-umat yang lainnya yang di, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an Sesungguhnya kita diutus dibangkit apa itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kuntum khaira umatin ukhrijat linnas kita diciptakan oleh Allah adalah sebagai umat. Bukan umat Nabi Musa, bukan umat Nabi Isa, bukan umat Ibrahim, bukan umat Nabi-Nabi yang lainnya. Akan tapi kita adalah diutus, siapa dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah sangat luar biasa. Sehingga saking luar, luar biasanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam haibahnya, istimewanya Imam Ali karamallahu wajah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Imam Ali adalah salah seorang sahabat Nabi yang luar biasa. Imam Ali berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, mimma khulikta?" Imam Ali melihat kebesaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat keagungan baginda Rasulullah, melihat kebesaran-kebesaran yang, yang tidak diberikan oleh Allah kepada umat-umatnya yang lainnya dan kepada nabi-nabi yang lainnya Imam Ali berkata kepada Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam, Ya Rasulullah, mimma khulikta? Ya Rasulullah, dari apa engkau diciptakan? Jadi Imam Ali penasaran. Ini Rasulullah ini adalah basyarun lakal basyar. Manusia akan tetapi tidak seperti manusia. Ciptaan Allah yang sangat hebat dimuliakan oleh penduduk langit dan semua penduduk-penduduk bumi. Imam Ali karamallahu wajha ketika bertanya kepada Rasulullah tentang dari apa diciptakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Imam Ali karamallahu wajha, "Ya Ali, lama uhiya ilayya ketika Allah memberikan wahyu kepadaku, aku bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala." Ya Allah, kenapa engkau menciptakan aku? Rasulullah bertanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kenapa aku diciptakan ya Allah? Kemudian Allah berkata, Ya Muhammad, laulaka lama khalaqtu samawati wal ard. Ya Muhammad, andai bukan karena engkau, aku tidak akan ciptakan langit-langit dan bumi-bumi. Sab'a samawatin tibaqo. Bukan satu langit akan tetapi tujuh langit. Anda bukan karena engkau wahai Muhammad, aku tidak akan ciptakan langit-langit dan juga bumi-bumi. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Ya Allah, mimma khuliqtu dari apa aku diciptakan? Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berkata kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, aku melihat aku melihat kepada sebuah cahaya yang aku ciptakan dengan sehebat-hebatnya ciptaan." Cahaya itu cahaya yang luar biasa terangnya. Khalaqtuhu bikudrati. Aku menciptakan cahaya tersebut dengan keagunganku, dengan kemuliaanku, dan penuh dengan kehebatan-kehebatan. Adaftuhu tashrifan ila azmati. Dan aku menambahkan di dalam cahaya tersebut kemuliaan-kemuliaan yang sangat banyak yang tidak terduga-duga. Banyak sekali kemuliaan tersebut. Fastakhrastu minhu juz'an. Dari cahaya yang hebat yang aku ciptakan yang ada pada diriku tersebut, aku mengambil satu bagian. Fakasamtuhu salasan. Satu bagian dari cahaya yang luar biasa terangnya diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala membagi satu cahaya tersebut menjadi tiga bagian. Fakhalaqtuka wa ahlu baitika min kismil awal. Sepertiga dari cahaya tersebut aku ciap aku ciptakan untukmu ya Muhammad wa ahlu baitika dan keluarga-keluargamu. Sepertiga lagi aku berikan kepada sahabat-sahabatmu dan istri-istrimu dan sepertiga lagi aku berikan kepada orang yang engkau cintai dan orang yang mencintaimu wahai Muhammad. Dan nanti pada hari kiamat, ketiga-tiganya cahaya tersebut akan aku kumpulkan lagi menjadi satu dan aku barengkan masuk surga bersamamu ya Rasulullah, wahai kekasihku Muhammad. Kemudian apa? Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan cahaya tersebut yang diambil dari cahaya Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan dengan penuh keagungan-keagungan. Kemudian apa? Kemudian cahaya tersebut yatufu bil arsi mengelilingi ars. Cahaya yang diciptakan oleh Allah tersebut dari keagungan dan penuh kemuliaan tersebut kemudian mengelilingi ars Allah Subhanahu wa taala sambil berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah Ahli sejarah mengatakan bahwasanya nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diciptakan 500 tahun sebelum Adam diciptakan oleh Allah di surga. Jadi sebelum Adam diciptakan oleh Allah di surga, nur baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah terlebih dahulu diciptakan oleh Allah dan cahaya tersebut mengelilingi arus dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Min ajli dzalika samaituka Muhammadan. Karena sering mengucapkan alhamdulillah tatkala mengelilingi arus tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala dari kata alhamad menamakan Nabi Muhammad sebagai Muhammad dari kata seringnya mengucapkan Alhamdulillah diberi nama Muhammad. Kemudian apa? Kemudian cahaya tersebut setelah mengelilingi arus Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada malaikat. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu adaj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebelum menciptakan Adam alaihissalam Allah berkata kepada malaikat inni ja'ilun fil ardi khalifah bahwasanya aku akan ciptakan di atas bumi khalifah penduduk. Qalu ataj'alu fiha man yusidu fiha wa yasfiku dima ketika Allah berkata kepada malaikat bahwasanya Allah akan menciptakan manusia atau penduduk di bumi, malaikat-malaikat semua berkata kepada Allah, "Ya Allah, apakah engkau akan menciptakan manusia atau makhluk yang hanya merusak saja hidupnya?" Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, Wa rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kenapa engkau tidak menciptakan malaikat saja ya Allah yang setiap hari nuqaddisu lak. Setiap saat kami mengagungkanmu, setiap saat kami zikir, setiap saat kami bertasbih, setiap saat kami salat, setiap saat kami bersolawat dan tidak ada satu detik pun kecuali aku mendekatkan diri kepadamu ya Allah. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada malaikat, Wahai malaikat, ini a'lamu. Sesungguhnya aku lebih tahu daripada engkau semuanya. Ternyata di balik tujuan diciptakannya Nabi Adam apa diciptakannya manusia di bumi tersebut Allah Subhanahu wa taala ingin menciptakan satu makhluk yang sangat luar biasa yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ternyata apa? Malaikat tidak tahu kenapa Allah menciptakan manusia di bumi. Padahal malaikat sudah bisa menebak kalau manusia nanti hanya bikin onar, hanya bikin kerusakan di atas bumi. Ala fil ardi. Seperti Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, manusia sering merusak. Fir'aun ala fil ardi membuat petaka di atas bumi semuanya yaktulunan nisa Mahapa yaktuluna rijal membunuh bayi-bayi laki-laki dan maha membiarkan perempuan-perempuan malaikat sudah berkata akan tapi ternyata rahasia di balik diciptakannya Adam alaihissalam adalah Allah ingin menciptakan satu makhluk yang luar biasa yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu malaikat terdiam dan hanya bisa berzikir dan berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam alaihi salam. Tatkala ada Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam alaihi salam nur cahaya yang diciptakan oleh Allah 500 tahun sebelum Adam diciptakan oleh Allah cahaya yang setiap saat berzikir, cahaya yang setiap saat bertasbih, cahaya yang setiap saat mendekatkan diri kepada Allah, selalu mengelilingi arus, selalu apa-apa, selalu menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala nur tersebut dititipkan oleh Allah di punggung Nabi Adam alaihi salam. Jadi apa? Cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dititipkan oleh Allah fi zahri Adam alaihi salam. Setelah ditaruh di punggung Nabi Adam alaihi salam, semua penduduk-penduduk ahli langit, malaikat-malaikat penduduk-penduduk langit semuanya menghadap kepada punggung Nabi Adam alaihi salam. Tidak menghadap kepada Adam akan tapi menghadap kepada punggung Nabi Adam alaihi salam. Lantas Nabi Adam berkata kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Allah, kenapa penduduk-penduduk langit semuanya menghadap ke punggungku dan tidak menghadap kepadaku, Ya Allah? Lantas Allah Subhanahu wa taala berkata, "Ya Adam, apakah kamu tidak tahu kalau di punggungmu ada satu cahaya yang mana cahaya tersebut adalah cahaya yang akan aku berikan kepada sanak keturunanmu dan dia adalah paling mulianya ciptaanku." Lantas Nabi Adam berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, apakah Engkau akan menciptakan makhluk yang lebih mulia daripada aku?" Dijawab oleh Allah, "Iya ya Adam, aku akan menciptakan satu makhluk yang lebih mulia daripada semua penduduk langit dan semua penduduk bumi dan lebih mulia dari ciptaanku semuanya." Siapakah itu ya Allah? Nabi Adam alaihi salam berkata kepada Allah, "Ya Allah, siapakah makhluk luar biasa yang akan engkau ciptakan nanti?" Lantas Allah berkata kepada Nabi Adam, "Wahai Adam, apakah engkau melihat ada tulisan yang terpampang besar di hadapanmu yang aku tulis segunung-gunung dan aku tulis dengan tinta emas?" Lantas dibaca oleh Adam alaihi salam, dan tulisan tersebut bertuliskan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, kok ada sebuah nama yang bareng dengan namamu asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. Ada nama yang bareng dengan namamu itu pasti orangnya luar biasa, ya Allah. Dijawab oleh Adam, ya Adam, nama orang yang sangat istimewa yang akan aku ciptakan tersebut adalah beliau namanya adalah Muhammad. Terus mengapa para malaikat-malaikat semuanya menghadap ke punggungku ya Allah? Dijawab oleh Allah ya Adam, sesungguhnya di punggungmu aku titipkan nur baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi cahaya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam dititipkan nur yang sangat hebat yang di dalam riwayat lebih terang daripada 70 matahari dititipkan di punggung Nabi Adam alaihi salam. Setelah itu apa? Setelah itu Adam berkata, "Ya Allah, aku tidak bisa melihat cahaya yang sangat luar biasa tersebut." Kenapa engkau tidak pindah saja ke jidatku supaya para malaikat-malaikat semuanya menghadap kepadaku dan tidak menghadap ke punggungku ya Allah. Lantas Allah Subhanahu wa taala memindahkan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari punggungnya dipindahkan ke jidat Nabi Adam alaihi salam. Setelah nur tersebut dipindah ke jidat Nabi Adam alaihi salam, para malaikat-malaikat yang tadinya ada di belakang Nabi Adam semuanya menghadap Nabi Adam memuliakan Nabi Adam memuliakan cahaya tersebut langsung berpindah tempat di hadapan Nabi Adam alaihi salam menghadap nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu apa? Setelah itu ternyata setelah dipindah ke jidat Nabi Adam alaihi salam, Nabi Adam tidak bisa melihat cahaya yang ada di jidat, di jidat beliau sendiri dan akhirnya beliau berkata, "Ya Allah, Kenapa engkau tidak pindahkan ke, ke, ke jariku saja supaya aku bisa melihat cahaya yang dimuliakan oleh penduduk-penduduk langit semuanya. Setelah itu dipindahlah nur Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari jidat Nabi Adam ke ujung telunjuk Nabi Adam alaihi salam. Cahaya tersebut sangat luar biasa, indah, terang, Senang orang yang melihatnya. Dan Nabi Adam alaihi salam hanya tersenyum melihat cahaya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh cahaya yang sangat luar biasa hebatnya. Dahsyat. Kalau apa diberikan ke bumi, matahari kalah. Kemudian Nabi Adam alaihi salam senang melihat nur yang ada di ujung jari Nabi Adam alaihi salam. Kemudian Nabi Adam berkata lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, apakah masih ada nur-nur cahaya yang lain yang bisa aku lihat ya Allah?" Allah berkata lagi kepada Adam, "Wahai Adam, masih ada cahaya-cahaya para sahabat-sahabat Muhammad yang belum engkau lihat." Kemudian Nabi Adam kembali lagi berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, Jadikan sisa-sisa cahaya para sahabat-sahabat tersebut, jadikan semuanya di jari-jariku semuanya, supaya aku bisa melihat baginda Rasulullah dan para sahabat-sahabat yang memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'ala nur Abu Bakar radhiyallahu anhu fil wusta. Nur Khalifatul Ula Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ditaruh oleh Allah di jari tengah Nabi Adam alaihi salam. Wa Nur Umar fil binsir dan nur cahaya naat cahaya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di jari manis. Wa ja'ala nur Uthman fil khinsir dan menjadikan nur cahaya Uthman radhiyallahu anhu di jari kelingking Nabi Adam alaihi salam faja'ala nur Imam Ali karamallahu wajhah fi ibhamir Adam alaihi salam atau di jempol Nabi Adam alaihi salam. Jadi apa? Jadi lengkap sudah nur para nur para sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dikumpulkan dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa? Kemudian setelah Allah Subhanahu Wa Taala berkata memperlihatkan para cahaya-cahaya yang hebat-hebat yang akan menjadi penerang di bumi semuanya Allah Subhanahu Wa Taala berkata kepada Adam alaihi salam. Wa ya Adam uskun anta wa zaujukal jannata wa kullu minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh zalimin. Setelah itu apa? Adam alaihi salam diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tinggal di surga dan dipersilahkan untuk memakan semua nikmat-nikmat yang ada di surga wala hadhihi syajarah. Semua nikmat boleh dinikmati oleh Nabi Adam, hanya satu pohon yang tidak boleh dinikmati oleh Adam alaihi salam yaitu syajaratul khuldi. Kemudian ternyata Adam alaihi salam setelah tinggal di surga iblis laknatullah tidak ikhlas dan tidak rela jika Adam tinggal di surga dan anak cucunya. Kemudian apa? Kemudian iblis berkata kepada Adam, "Ya Adam, kenapa engkau tidak boleh mendekati pohon ini? Kamu tahu tidak sebabnya?" Adam hanya geleng-geleng tidak tahu kenapa Allah melarang Adam untuk mendekati satu pohon tersebut. Kemudian iblis berkata kepada Adam alaihissalam sesungguhnya Allah menal apa melarang engkau mendekati pohon ini karena jika engkau makan pohon ini engkau akan hidup di surga selama-lamanya dengan anak-anak cucumu terus-menerus sampai hari kiamat. Karena Allah tidak ingin kau tinggal di surga, makanya Allah melarang engkau untuk memakannya. Digoda, digoda, dirayu, dirayu terus sehingga Adam alaihissalam tergoda oleh godaan setan dan makan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada melarang perintah Allah Subhanahu wa taala terbujuk dengan godaan setan, akhirnya Allah menurunkan Adam alaihi salam ke dunia. Dan nur baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala Adam diturunkan ke dunia, dipindahkan lagi oleh Allah di punggung Nabi Adam alaihi salam. Faja'alani fi zahri Adam alaihi salam. Fahamalani fi safinatin Nuh. Disebutkan di dalam maulid-maulid bahwasannya nur tersebut dipindahkan kembali oleh Allah ke punggung Nabi Adam ketika Adam diturunkan oleh Allah dari surga ke dunia. Adam diturunkan di India dan Siti Hawa diturunkan oleh Allah di Jeddah. Ketika Allah Subhanahu wa taala mempertemukan Adam alaihi salam, setelah ratusan tahun Adam terpisah oleh Hawa, Adam dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di sebuah bukit yang namanya bukit apa, Bu? Ayo. Loh, kok bukit Tursina? Bukit apa bu? Jabal Rahmah. Di Jabal Rahmah, di Arafah. Dinamakan Arafah karena tempat ta'aruf katanya. Kenalan. Di Jabal Rahmah Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan Adam alaihi salam dengan Siti Hawa. Setelah dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah menciptakan Adam satu sungai dari sungai-sungai surga. Setelah itu apa? Setelah Adam dan Hawa mandi di sungai yang ter, apa yang diciptakan oleh Allah dari surga tersebut, Nur baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pindah dari punggung Nabi Adam pindah ke Siti Hawa radhiyallahu anha. Jadi apa? Jadi nur baginda Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam dari punggung Nabi Adam dipindah oleh Allah kepada Siti Hawa radhiyallahu anha. Kemudian apa? Kemudian nur baginda Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam turun temurun temurun temurun. Adam mempunyai anak turun turun turun turun turun turun sampai Ismail Ibrahim terus menerus sampai kepada Aminah binti Wahab. Aminah ayahnya adalah Wahab, ibunya adalah Burrah. Aminah atau ibunya baginda Rasulullah SAW Alaihi Wasallam yang bernama uh, yang ayahnya mempunyai uh, bernama Wahab dan ibunya bernama Burrah melihat ada sosok seorang lelaki yang sangat luar biasa. Seseorang yang dilahirkan dari nasab yang mulia. Gantengnya luar biasa. Di Masjid Mustaqim gak ada yang kalahkan, Bu. Ganteng. Kalau ada artis di dunia kalah. Melihat ketampanan, kegantengan, kesolehan, dan kemuliaan orang tersebut, Burrah dan Wahab atau ayah dan ibunya Siti Aminah mendatangi Abdul Muthalib. Siapa Bu Abdul Muthalib, Bu? Abdul Muthalib siapa, Bu? Waduh, diam semuanya. Ini Siapa Abdul Muthalib? kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Burrah dan Wahab, ayahnya Siti Aminah dan ibunya bermusyawarah. Hei Burrah, ini ada seorang lelaki yang sangat luar biasa, ganteng, hebat, mulia. Nasabnya mulia, keluarganya mulia, Bagaimana kalau kita kawinkan Aminah dengan dia? Buruh bertanya kepada Wahab, "Wahai Wahab, Bapak memang uh, memangnya siapa dia?" "Dia adalah Abdullah." "Siapa Abdullah?" "Wah, artis. Lebih hebat dari artis. Orang seweru kalah semuanya. Sedunia kalah. Gantengnya subhanallah. Namanya adalah Abdullah bin Abdul Muthalib. Setelah itu apa? Melihat atau mendengar tentang Abdul Muthalib, ternyata Burrah tidak asing lagi bahwasanya Abdul Muthalib adalah keluarga yang mulia. Nasabnya mulia. Terhormat, terpandang. Akhirnya apa? Akhirnya Wahab dan Burrah mendatangi Abdul Muthalib dan meminang Abdullah ayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu apa? Setelah itu Abdul Muthalib ternyata menyetujui tentang lamaran Burrah dan Wahab dan akhirnya dinikahkanlah Aminah dengan Abdullah bin Abdul Muthalib. Ketika Abdullah bin Abdul Muthalib terdengar di telinga masyarakat akan menikahi Aminah binti Wahab, dalam riwayat ada seada ada 40 wanita-wanita cantik penggemar Abdullah langsung meninggal dunia. Patah hati. 40 cewek melihat Abdullah menikah dengan Aminah binti Wahab. Fatazawwajaha kemudian menikahkanlah menikahilah Abdullah bin Abdul Muthalib menikahi Aminah binti Wahab. Kemudian setelah Abdullah bin Abdul Muthalib menikahi Aminah binti Wahab, sungguh ini adalah awal bertemunya dua orang yang sangat mulia yang akan melahirkan orang yang paling mulia yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ketika Abdullah bin Abdul Muthalib menikah dengan Aminah binti Wahab lam yabqa tilkal lailah dabatan li illa nataqat wa qalat hamala bi Muhammadin wa rabbul Ka'bah. Ketika Abdullah menikahi Aminah, diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, semua tunggangan-tunggangan kaum Quraisy pada waktu malam itu semuanya berbicara. Ngomong. Hamalati Muhammadin wa Rabbul Ka'bah. Muhammad akan dikandung, akan dilahirkan. Warabul Ka'bah yang akan memegang Ka'bah. Kunci dari semua yang ada di bumi semuanya. Hamal Nabi Muhammadin Warabul Ka'bah wa huwa amanud dunia. Yang akan mengamankan dunia semuanya. Wafaha iblisu la'anahu. maat alaihi syayatin ketika Abdullah bin Abdul Muthalib menikahi Aminah, iblis melaknat pernikahan Abdullah dengan Aminah. Terlaknat, terlaknat. Kenapa bu iblis kok tidak terima akan dilahirkannya Rasulullah? Karena orang inilah yang akan menjadi musuh besar iblis. Iblis marah-marah melaknat-laknat dan akhirnya iblis mengadakan rapat besar-besaran. Ada apa? Iblis kumpul semuanya dan berkata, Ma'asabaka, apa yang terjadi? Kenapa engkau melaknat-laknat gak jelas, ngomong gak jelas, marah-marah? Istaqarra Muhammad fi batni Aminah. Muhammad dikandung oleh Aminah binti Wahab. Jadi baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada di dalam perut dan akan dilahirkan oleh Siti Aminah, setan sudah ketakutan. Kumpul semuanya bahwasanya Nabi Muhammad sudah dikandung oleh Siti Aminah. Yab'athahu Allah bisayfil qati' yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pedang yang sangat tajam memerangi semua bentuk kezaliman dan kejahatan-kejahatan semuanya. Wa yaksur sulban wa gala dan yang akan matahkan salib-salib dan yang akan mengubah agama-agama yang tidak benar menuju kepada kenal Allah Subhanahu wa taala. Wa ansah radhiyallahu anhu dan diriwayatkan oleh Sahal ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menciptakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi batni ummihi ketika Allah ingin menciptakan Nabi Muhammad dan menitipkan cahaya yang tadi pindah min zahri Adam alaihi salam wa hamalani fi safinatin Nuh dan ketika banjir bandang, Nur tersebut pindah naik di atas kapal Nabi Nuh turun temurun temurun sampai kepada Aminah. Dan ketika dikandungnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah menyuruh para malaikat-malaikat untuk membuka semua pintu-pintu surga. Wa amara munadiyan yunadi fi samawati wal ardi dan semua penduduk-penduduk langit dan penduduk-penduduk bumi, makhluk-makhluk semuanya yunadi memanggil-manggil. Ala wa inna nurul maknun wal makhzun fi hadhihi lailah qad istaqarra fi batni Aminah. Semua penduduk-penduduk langit, semua penduduk-penduduk bumi, batu, gunung semuanya Ketika Nur tersebut pindah kepada Abak, pindah kepada Aminah, semuanya mengucapkan selamat, gembira. Makhluk-makhluk semuanya gembira. Binatang gembira. Tidak ada makhluk kecuali gembira dengan Nabi Muhammad. Dan dibukanya surga dan memanggil-manggil mengucapkan bahwasanya telah dilahirkan. Akan dilahirkan Nur Nabi Muhammad Muhammad akan dilahirkan dan sekarang sudah dikandung oleh Aminah binti Wahab. Wakalat Aminah dan ketika Siti Aminah radhiyallahu anha mengandung, masya'urtu anni hamalat biwaladi. Aku tidak pernah merasakan mengandung anak. Jadi tidak merasakan capek, tidak merasakan lemas, tidak merasakan hamil dan tidak merasakan sakit-sakit langgayaknya wanita-wanita semuanya merasakan sakit ketika hamil. Capek. Masya'urtu anni hamalat. Jadi nggak terasa kalau aku itu sedang hamil. Memangnya orang hamil pegel-pegel ya bu ya? Capek bu orang hamil bu. Hah? Capek anaknya sampai 10 berarti nggak capek. Masya'urtu anni hamalat Aku nggak ngerasa kalau aku sedang mengandung. Walakat ra'aitu wa ana bihi wal maghrib. Ketika aku mengandung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku melihat cahaya Allah alahul masyriq wal maghrib yang menyinari ujung timur dan ujung barat. Bersinar semuanya. Wa hatta ra'aitu gusuru busra min ardi Syam fi syahril awal. Dan aku melihat. Aku melihat di bulan pertama aku lah apa mengandung ra'aitu rajulan tawilan. Ketika mengandung aku melihat seorang laki-laki tawilan yang tinggi. Faqala absyiri faqad di sayyidil mursalin. Kabar gembira buatmu karena engkau sedang mengandung sayyidil mursalin. Tuhan, pemimpin para utusan rusul. Faqala faqalat Aminah man anta? Aminah berkata, "Siapa engkau wahai pemuda ganteng tinggi Faqala aku berkata orang tadi berkata aku ayahnya Adam. Jadi Nabi Adam membawa kabar gembira kepada Aminah yang dilahirkan adalah Sayyidul Mursalin. Wa fi syahri tsani atani atin faqala abshiri faqultu lahu man anta faqalat syis. Di bulan yang kedua Siti Aminah melihat dan didatangi oleh seorang pemuda tak lagi dan memberikan kabar gembira bahwasanya engkau sedang mengandung Sayyidil awalina wal Akhirin. Penutup para nabi-nabi dan pemungkas para nabi. Dan ditanya oleh Siti Aminah, siapakah engkau? Ana Aku adalah Nabi Syis. Wafisari salis dan ketibulan yang ketiga, Aminah melihat lagi ada orang yang datang dan berkata, selamat. Dan ditanya lagi, siapakah engkau? Ana Nuh alaihi salam. Di bulan yang keempat ada kabar gembira lagi, ada orang yang datang mengucapkan selamat lagi dan ditanya siapakah engkau? Dijawab aku adalah Idris pada bulan kelima datang lagi dan ditanya siapakah engkau? Hud alaihi salam. Pada bulan keenam ditanya lagi dan dijawab aku adalah Ibrahim. Di bulan yang ketujuh didatangi lagi, diberi kabar gembira dan dijawab anak Ismail. Dan di, di bulan yang kedelapan didatangi lagi dan ditanya siapakah engkau? Aku Musa. Di bulan yang kesembilan dari mengandungnya Siti Aminah radhiyallahu an, beliau didatangi lagi oleh seorang pemuda dan tatkala ditanya siapakah engkau? Dijawab aku adalah Isa alaihi salam. Setelah itu apa? Wafihi taju an Kisra. Jadi disinilah kebesaran-kebesaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemuliaan-kemuliaannya mulai ditampakkan kepada Siti Aminah. Jadi belum lahir saja Allah sudah memberikan kebesaran-kebesaran bahwasanya anaknya yang dikandungnya ini bukan bayi yang biasa akan tetapi ini adalah bayi yang sangat luar biasa. Wa fi syahri Rabi'il awal mata abuhu Abdullah wa dufina fil Madinah. Dan ketika Aminah binti Wahab hamil dalam riwayat tujuh bulan, Abdullah pergi untuk berjihad, berperang. Dan disitulah Abdullah bin Abdul Muthalib meninggal dunia dalam keadaan syahid. Ketika Abdullah meninggal dunia, malaikat berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, ayahnya Abdullah meninggal dunia. Nanti siapa yang akan menjaga Sayyidul Mursalin? Khatamun Nabiyin. Siapa yang akan menjaga ketika beliau lahir ke dunia? Dijawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Jibril, aku yang menjaga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku sendiri yang akan menjaganya. Kalau dia minta tolong, akan aku tolong. Kalau minta perlindungan, aku lindungi. Minta apa saja, aku kasih semuanya. Dan satu lagi ya Jibril, aku tugaskan engkau untuk selalu mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu apa? Lahirlah di bulan Rabiul Awal bulan yang sudah ditunggu-tunggu kedatangannya oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Orang-orang Yahudi dan Nasrani sudah menunggu tentang kelahiran Nabi akhir zaman. Sudah datang saat tiba bahwasanya akan dapat muncul bintang Ahmad yang mana bintang Ahmad adalah tanda kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Siti Aminah kelebihan-kelebihan yang luar biasa. Di malam tersebut ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak dilahirkan oleh ibunya ke dunia, Allah Subhanahu wa taala menyuruh para penduduk-penduduk langit untuk turun kepada rumahnya Abdullah dan Aminah. Semua bidadari-bidadari turun semuanya. Allah subhanahu wa ta'ala membuka semua pintu-pintu surga. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan dari langit semua rahmat-rahmat dan keistimewaan-keistimewaan. Dan semua kenikmatan-kenikmatan jadi satu tumplek-plek di rumah Muhammad bin Abdullah. Waraitu jama'atan qad nazalu minas sama'i wa ma'ahum salah satu a'lamin. Kemudian Siti Aminah radhiyallahu anhu melihat melihat ada seberapa kelompok-kelompok yang diturunkan oleh Allah dari langit-langit menyambut kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu tanda satu kelompok tersebut membawa satu tanda untuk diletakkan di Mekah Al-Mukarramah dan tanda yang lain diletakkan di Baitul Maqdis wadanat minin nujum setelah tanda-tanda kelahiran Nabi Muhammad ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada bintang yang seakan-akan mendekati Siti Aminah dan akan menjatuhi Siti Aminah radhiyallahu anha. Anni akulu ayakana alayya. Aminah berkata kepada bintang yang sudah mendekati rumah Aminah binti Wahab. Apakah engkau akan jatuh wahai bintang ke rumahku dan akan menjatuhi aku? Dijawab ternyata bintang tersebut diutus oleh Allah untuk menyambut kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wamtala'atil ardu nuran. Ard dunia tatkala malam kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terang benerang. Wa futihati sama. Suma akifa ala manzili tuyur kathiratun manakiri minaz zamrut. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh para burung-burung dari surga yang di paruhnya ada zamrud. Batu-batu mulia. Wa ajnihataha yakut dan di apa sayap-sayapnya ada yakut perhiasan-perhiasan dan semua diletakkan ke dunia, dilempar ke dunia sebagai tanda diturunkannya rahmat Allah ke dunia. Kemudian apa? Kemudian dilahirkanlah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sajidan dalam keadaan sujud maqtu'as surrah dalam keadaan pusatnya sudah terpotong, putus. Dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan sudah berkhitan dan dalam keadaan sudah terputus pusatnya. Sujud pertama kali dilahirkan oleh ibunya langsung sujud kepada Allah Subhanahu wa taala ada bu yang melahirkan bayi langsung sujud bu, angkat tangan bu, kira-kira bu, ayo. Yang melahirkan bayi langsung sujud dapat hadiah. Ada bu? Gak ada. Kalau dicari sejarah dari awal Adam sampai akhir nggak ada bayi yang lahir sujud kecuali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dilahirkan oleh Allah dalam keadaan sujud dan mengapa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. ra'aitu rijalan fil hawa'i bi Aidim abarik salasil dhahab wa kuntu atsya syaribtu min ahadiha. Kemudian ternyata Siti Aminah melihat lagi ketika Nabi Muhammad hendak dilahirkan ada seorang pemuda-pemuda yang diutus oleh Allah membawa abarik. Teko-teko yang membawa air-air surga. Dan Aminah ketika hendak melahirkan Rasulullah dalam keadaan haus. Dan minta salah satu dari panci-panci tersebut. Dan diberikanlah oleh seorang pemuda tersebut kepada Siti Aminah radhiyallahu an. Dan ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan ke dunia, seperti diriwayatkan oleh Syifa, ibunya Abdurrahman bin Auf, salah seorang sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau berkata, beliau menyaksikan kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tatkala Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan ke dunia, ibunya Abdurrahman bin Auf Ashifa mendengar. Rahimakallah wa ali ma bainal masyrik wal maghrib. Ada seruan-seruan suara-suara yang berbunyi rahimakallah. Semoga Allah memberkatimu dan memberikan kamu rahmat. Jadi ini adalah kemuliaan. Lahirnya saja sudah luar biasa. Kalau semua mata manusia melihat kebesaran pada malam waktu itu, semua akan beriman kepada Muhammad, gak usah pakai perang. Kalau mata manusia terbuka sehingga melihat penduduk langit turun, melihat malaikat datang, bidadari datang menyaksikan, maka itu adalah cukup membuat penduduk bumi semua beriman kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa? Dilahirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin adalah sudah ditunggu-tunggu oleh semua penduduk-penduduk bumi semuanya. Jadi apa? Jadi sudah seyogjanya kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gembira dan bangga kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ditimbang-timbang cintanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia ditimbang dengan cintanya Nabi Muhammad kepada umatnya masih kalah dengan cintanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencintai umat-umatnya. Umat Nabi Muhammad banyak bu di dunia. Ada berapa ribu, berapa juta, ratus juta, miliaran. Kalau ditimbang kecintaannya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam masih kalah dengan cintanya Nabi Muhammad kepada umatnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan cintanya Nabi Muhammad kepada umatnya itu adalah sangat luar biasa. Hebat gak ada yang mengalai kecintaannya kepada umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala rahmatan lil alamin sebagai rahmat kepada penduduk bumi semuanya Nabi Muhammad hanya ingin satu dari umatnya yaitu semua beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ketika Nabi Muhammad kita bisa melihat bagaimana Nabi Muhammad kesabarannya di dalam berdakwah dan menegakkan agama tauhid dan mengenalkan tentang syariat-syariat itu bisa kita lihat ketika Nabi Muhammad ada di Jabal ada di Bukit Taif. Yang mana kita sering mendengar bahwasannya cerita sudah kita sering dengar bagaimana Nabi Muhammad di Jabal Taif. Ketika beliau dilempari orang-orang kafir, orang-orang Nasara, orang-orang apa orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, sampai darah berlinang-linang ke telapak kaki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan berlimang darah, jalan dalam keadaan sakit, seok-seok ibu ya, ya. Sakitnya luar biasa. Ada yang melempari batu, ada yang melempar dengan kaca, ada yang melempar dengan besi, semua yang ada depan di depannya dilemparkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad setelah di, di, dilempari oleh orang-orang kafir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjalan berjalan dalam keadaan capek, dalam keadaan lesu, dalam keadaan bersimang darah sampai kepada sebuah kebun kebun anggur. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam duduk di bawah pohon bersandarkan tembok kebun anggur. Ternyata kebun anggur tersebut adalah milik Syaibah Syaibah adalah termasuk salah seorang yang beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan seperti itu, Syaibah menyuruh Adas. Adas ini adalah pembantu yang setiap hari membersihkan kebun, yang setiap hari merawat pohon anggurnya. Dipanggillah oleh Syaibah dan di, apa, disuruhlah Syaibah untuk membawa secantil ya Bu ya anggur, segerombol anggur. Setelah dibawakan anggur, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil satu anggur dan beliau sebelum makan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Adas kaget. Adas pembantunya Syaibah kaget melihat ada kalimat yang sering didengarkan dulu. Tapi sudah lama tidak didengar yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim. Ditanya. Adas bertanya kepada Muhammad. Ini belum tahu kalau dia seorang nabi, belum tahu. Wahai orang laki-laki. Semenjak aku meninggal apa semenjak aku me, meletakkan apa meletakkan menginjakkan kakiku di sini aku belum pernah mendengar dua kalimat yang dulu pernah aku dengar. Apa itu? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ditanya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa namamu? Namaku adalah Adas. Dari mana engkau? Dijatanya oleh Rasulullah. Aku adalah min Syam. Aku adalah dari negara Syam. Syam kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zalika biladu akhi Yunus bin Matta. Adas kaget. Dari mana engkau tahu bahwasanya ada orang soleh di negaraku Syam yang bernama Yunus bin Matta? dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ana nabi wa nabi." Aku adalah nabi dan dia adalah nabi. Melihat bahwasanya mendengar bahwasanya beliau adalah seorang nabi, Adas langsung menciumi kaki baginda Rasulullah yang berlimang darah. Diciumi oleh Adas. Wahai Rasulullah, wahai Muhammad, wahai Nabi. Apakah ini yang dilakukan oleh orang-orang kafir kepadamu yang kau ajak untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Nabi Muhammad hanya bersenyum saja. Apakah ini balasan orang yang menyerukan kalimat tauhid yang ingin mengajak kepada surga? Apakah ini balasan yang diberikan kepadamu ya wahai Muhammad? Nabi Muhammad hanya berkata bahwasanya innahum qaumun la ya'lamun Allahumma hdi qaumi wa innahum la ya'lamun. Nabi Muhammad hanya berdoa. Nabi Muhammad disakiti, Nabi Muhammad dilempar. Apa balasan Nabi Muhammad kepada mereka yang melempari mereka yang menonjok, mereka yang menendang? Balasannya adalah syaf rasa kasihan, rasa iba, rasa sayang yang hanya saja pada saat itu sayang tersebut belum nyampe kepada hati-hati mereka. Jadi Rasul disakiti dengan sedemikian itu beliau tidak marah. Kalau ibu dilempar batu marah nggak bu kira-kira bu? Hari ini dilempar batu, besok dilempar gelas, besoknya lagi dilempar piring, besoknya lagi, waduh setiap hari dilempar marah nggak bu? Kira-kira bu? Nggak marah. Semuanya kayak Rasulullah. Rasulullah hanya tersenyum dan hanya mendoakan. Dan ini adalah luar biasa. Adab syafkahnya Rasulullah sayangnya kepada umatnya adalah sangat luar biasa. Padahal kalau Rasulullah mau marah gampang. Pada hari itu juga malaikat-malaikat datang kepada Rasulullah. Ada malaikat penjaga gunung, ada malaikat penjaga pantai, ada malaikat penjaga semuanya datang kepada Rasulullah. Semuanya memberikan tawaran-tawaran. Apakah mau mereka aku lempar gunung? Dijawab Rasulullah, jangan. Apakah mau aku siram pakai air lautan semuanya? Dijawab jangan. Akan tetapi yang diinginkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah umatnya. Ingin sampai dakwahnya kepada telinga-telinga mereka semuanya. Dan ini adalah uswatun hasanah suri tauladan yang ada pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua kebaikan-kebaikan, semua sifat terpuji, semua sifat-sifat yang mulia, akhlak-akhlak yang mulia yang kita saksikan sekarang, semuanya ada dan jauh lebih pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa? Jadi umat Nabi Muhammad memiliki sifat hanya sedikit dari umat dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kecintaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sangat luar biasa kepada kaumnya, kepada umatnya. Sehingga salah satu hari ketika Nabi Muhammad berkumpul dengan para sahabat-sahabatnya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada para sahabat-sahabatnya, anak ana mushtaqun ila ikhwani. Aku rindu kepada ikhwani, saudara-saudaraku. Rasulullah di dalam majelisnya merindukan saudara-saudaranya. Sahabat bingung, ya Rasulullah alas nabi bi ikhwanikum, bukankah kami adalah saudara-saudaramu? Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum ashabi kalian adalah sahabatku walas tumbi ikhwani dan kalian bukan saudara-saudaraku. Lantas para sahabat bertanya lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kalau mereka itu ada kalau aku bukan ikhwanikum, lantas siapakah saudara-saudara yang engkau rindukan?" Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang yang hidup setelahku dan beriman kepadaku. Siapakah mereka semua yang dirindukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kita yang hidup setelah zamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dirindukan oleh Rasulullah sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketemu. Jadi kita nggak ketemu sudah rindu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita pernah rindu nggak kira-kira bu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Diam semuanya. Rasulullah merindukan kehadiran umat yang beriman sementara tidak melihat. Akan tetapi kira-kira kita yang dirindukan oleh Rasulullah sudah berapa kali kita rindu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini adalah luar biasa baginda Rasulullah dengan umatnya uswatun hasanahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah gelar yang istimewa yang diberikan oleh Allah dan sangat luar biasa. Sungguh kemuliaan-kemuliaan semuanya ada pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa? Kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyebarkan hidup di dalam hidupnya menegakkan Islam, berjihad, berdakwah, bersabar, sampailah tiba Pagi pada waktu itu adalah pagi yang disaksikan oleh para sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada pagi itu beliau kelihatan lesu. Beliau kelihatan lemes. Beliau kelihatan capek datang ke masjid. Ketika di masjid beliau berkhutbah di depan para sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berda apa? Beliau berkhutbah di dalam khutbahnya, wahai sahabat-sahabatku kaum muslimin semuanya, sesungguhnya kita hidup di bawah rahmat dan karunia Allah. Dengan lemas, dengan lesu, dengan keadaan sudah Capek. Rasulullah berkhutbah. Kita hidup di bawah ran apa? Di bawah ran karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnahku, maka dia akan aku cintai. Yang mengikuti sunnahku, maka dia adalah mencintai aku. Dan yang mencintai aku fahuwa ma'i fil jannah. Kuncinya senang kepada Rasulullah masuk surga bareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendengar sahabat terapa mendengar ceramah tersebut, para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah bisa menganalisa bahwasanya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan meninggalkan para sahabat-sahabatnya. Setelah berkhutbah, Rasul melihat muka para sahabat satu persatu. Dilihat dan seakan-akan perlihatan ini adalah perlihatan yang terakhir kalinya. Diamati. Dinikmati dan sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah ada merasa bahwasanya Rasulullah akan meninggalkan kita. Rasulullah melihat dengan mukanya yang mulia, melihat para sahabat-sahabatnya dan para sahabat-sahabat semuanya adalah dalam keadaan susah. Abu Bakar radhiyallahu an menangis. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yang terkenal pemberani, Al Faruq hanya menarik nafas dan terdiam tidak bisa berkata apa-apa. Utsman radhiyallahu anhu hanya terdiam dan Sayyidina Ali karamallahu wajah hanya berkun apa berapa matanya hanya berlinang air mata melihat pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah melihat pandangan-pandangan seakan-akan pandangan yang terakhir kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dari mimbarnya sambil jalan apa bu? Terseok-seok, lemes. Langsung diambil oleh Sayyidina Ali, dipeluklah Rasulullah SAW Alaihi Wasallam. Sambil menangis, Sayyidina Ali memeluk baginda Rasulullah SAW Alaihi Wasallam yang pagi itu dalam keadaan lemas setelah itu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang ke rumahnya dan istirahat. Ditutuplah semua pintu Rasulullah, jendela-jendela semua pintu ditutup karena baginda Rasulullah sedang dalam keadaan capek. Para sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sepulangnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mereka semua hanya menunggu di luar rumah. Kenapa rumah Nabi Muhammad kok belum terbuka pintunya? Kenapa jendelanya sudah jam begini kok masih tertutup? Ada apa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ternyata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang terbaring di atas tempat tidurnya berlinang keringatnya mengalir yang membasahi pelepah kurma yang sebagai kasurnya. Keringetan di atas pelepah kurma. Bukan spring bed bu ya. Gak pakai AC. Rasulullah hanya terbaring. Keringetan membasahi pelepah kurma yang dijadikan alasnya. Dan ketika itu Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha hanya bisa menemani baginda Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak meninggalkan Fatimah, ah, meninggalkan Rasulullah. Fatimah hanya menemani ayahnya Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Muhammad mulai memejamkan memejamkan matanya, Siti Fatimah mendengar ada suara ketukan yang mengetuk pintu. Perbolehkan saya masuk? Dijawab oleh Fatimah, ayahku sedang demam dan saya tidak memperkenankan siapapun untuk masuk menemuinya. Lantas ditutuplah pintunya dan Fatimah kembali lagi menghadap Rasulullah dan Rasulullah ketika Al Fatimah kembali ternyata Rasulullah sedang membuka matanya. Wahai Fatimah, siapa yang mengetuk pintu? Dijawab oleh Fatimah radhiyallahu anha. Wahai Abah, saya belum pernah melihat orang itu sebelumnya, tapi orangnya sangat ganteng sekali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya melihat Fatimah dengan pandangan seakan-akan ini adalah pandangan yang terakhir kali. Dicermatinya Rasulullah, dicermatinya Siti Fatimah dari mulai satu ujung ke ujung ke ujung sampai semuanya. Ada apa Abah? Kamu tahu tidak yang datang itu siapa? Dijawab oleh Fatimah, aku nggak tahu karena dia baru aku lihat hari ini. Dijawab oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Izinkan dia masuk, wahai Fatimah, pika pika, buka pintunya. Dibukalah pintunya dan masuklah dia dan para sahabat-sahabat yang sudah menunggu pintu dibuka rumahnya Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah dibuka, diperkenalkan pemuda tersebut kepada Fatimah. Wahai Fatimah, dia adalah orang yang akan memberikanku nikmat yang abadi dan memisahkan aku dari nikmat yang sementara. Dia adalah Izrail. Jadi Nabi Israel datang ingin menjemput baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ketika mendengar bahwasanya yang datang adalah Israel, Sayyidah Fatimah hanya menangis dan menitikkan air mata. Para sahabat berpelukan, berlinang air mata, semuanya merasa sedih. Lantas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Israel, wahai Israel, Apakah engkau datang sendirian? Iya, ya Rasulullah. Mana Jibril? Jibril lagi di Jibril di langit mempersiapkan kedatanganmu ya Rasulullah dan mempersiapkan semua nikmat-nikmat di surga. Lantas Jibril dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Jibril, turun ke bumi." Seketika itu juga Jibril datang dan menemui baginda Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Jibril datang menemui Rasulullah, Rasulullah langsung bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, apa yang akan diberikan oleh Allah kepadaku nanti setelah aku mati?" Dijawab oleh malaikat Jibril, "Ya Rasulullah, semua penduduk-penduduk langit semuanya sudah menanti kedatanganmu dengan mempersiapkan nikmat-nikmat yang sangat banyak. Pintu-pintu surga semuanya dibuka, semuanya nikmat untuk apa dipersiapkan untuk menjemput dirimu apa dipersiapkan untukmu ya Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya terdiam dengan uh, tanda belum puas dengan pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Lantas Jibril berkata, "Ya Rasulullah, apa itu semua masih kurang?" Semua sudah dipersiapkan untukmu ya Rasulullah, apakah semua masih kurang? Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umatku bagaimana Jibril? Dijawab oleh Jibril, "Ya Rasulullah, sebelum surga dimasuki oleh umat-umat nabi yang lainnya, surga diharamkan kecuali umatmu dulu yang masuk surga. Nabi dikasih surga ingat umatnya. Kalau ibu dikasih surga ingat anaknya enggak kira-kira bu? Lupa. Dikasih surga lupa semuanya. Dikasih mobil aja kadang sama tetangganya lupa ya bu ya. Ini dikasih surga dengan isinya masih ingat umatku bagaimana? Setelah dijelaskan bahwasanya umatnya yang pertama kali masuk surga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agak sedikit tenang. Lantas Jib apa Israel alaihi salam berkata kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, izinkan saya untuk mencabut nyawamu ya Rasulullah." Dicabutlah sedikit sedikit nyawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama kali dicabut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhentak kaget dan urat-urat lehernya semuanya keras kaku, sakit. Sakit disaksikan oleh sahabat-sahabatnya. Rasulullah kesakitan. Jibril tidak kuat melihatnya sehingga memalingkan mukanya dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Jibril, ya Jibril, apakah engkau jijik melihatku ya Jibril? Dijawab oleh Jibril, ya Rasulullah. Bagaimana saya tega kekasih Allah. Orang yang paling mulia di dunia sedang kesakitan ketika nyawanya dicabut oleh malaikat Israel. Aku nggak tega ya Rasulullah. Sementara malaikat Israel sedikit demi sedikit mencabut, mencabut, mencabut. Fatimah hanya menangis. Sahabat berpelukan menangis tidak terkira-kira. Kaki dingin, naik dingin, pahanya dingin dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan berkeringat yang luar biasa. Inna fil mauti la sakarat. Jibril, sakaratul maut itu sakit sekali. Dijawab oleh Jibril. Ya Rasulullah, kamu tahu enggak Israel itu nyabut nyawamu itu paling lembut, paling lemes, paling enaknya cara nyabut. Pokoknya kalau sekarang paling enak, nggak sakit. Kalau sakit nggak sakitnya saja seperti ini nanti sakitnya kayak apa? Sudah diringankan seberpuluh-puluh kali katanya Israel. Ini paling lembutnya aku mencabut ya Rasulullah. Aku belum pernah mencabut mulai dari yang dulu sampai sekarang selembut aku mencabut nyawamu ya Rasulullah. Rasulullah dalam keadaan sakit, sakit, sakit. Dipegangnya kakinya oleh sahabat sudah dingin, naik dingin, dingin, dingin. Rasulullah ingin mengucapkan sesuatu. Sayyidina Ali karamallahu wajah melihat Rasulullah ingin memberikan isyarat mau berbicara. Ali karamallahu wajah cepat-cepat menempelkan telinganya ke bibir baginda Rasulullah. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata di dalam sakaratul maut, "Alaika bisalah." Hendaknya engkau menjaga salat wa ma malakat aimanukum. Rasulullah berpesan di akhir hayatnya kepada Sayyidina Ali, jagalah salat dan bantulah kaum-kaum yang lemah. Sayyidina Ali menangis kembali lagi Dicabut lagi sampai dada, sampai tenggorokannya. Dan dilihat bibir Rasulullah sudah membiru. Dan Rasul ingin mengucapkan sesuatu kalimat lagi. Dan cepat-cepat Sayyidina Ali menempelkan telinganya ke bibir baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bibirnya sudah membiru. Kakinya sudah dingin. Rasulullah ingin mengucapkan sesuatu apa yang diucapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di akhir hayat sebelum meninggal dunia, Sayyidina Ali mendengar umati, umati, umati, umatku, umatku, umatku. Setelah mengucapkan umatku, umatku, Rasulullah kembali dengan Jibril alaihi salam meninggalkan para sahabat-sahabatnya. Inilah perjuangan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana beliau berkorban, bagaimana beliau adalah berpikir, bagaimana beliau adalah sayang kepada umat-umatnya. Sampai-sampai di dalam sakaratul maut pun beliau masih mengingat umat-umatnya. Nah, umatnya sekarang banyak ingat apa banyak lupa Bu kepada baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Banyak ingatnya apa banyak lupanya, Bu? Banyak lupanya. Jadi apa? Marilah di bulan kelahiran baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kita tanamkan kepada diri kita, keturunan-keturunan anak-anak cucu-cucu kita kita kenalkan bagaimana mereka semuanya adalah kenal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berikan sejarah-sejarah, berikan buku sejarah singkat, sejarah-sejarah yang ditulis oleh orang-orang hebat. Banyak ada orang yang menulis tentang sejarah Nabi puluhan jilid. Ada yang sepuluh jilid, ada yang dua puluh jilid, semua mengarang tentang cerita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari awal sampai akhir nggak habisnya kalau melihat apa kalau menulis dan mengarang tentang Nabi Muhammad. Nggak habis-habis. Ratusan kitab dikarang oleh orang-orang yang berbeda-beda. Semua sejarah-sejarahnya adalah luar biasa. Kita kenalkan anak-anak kita, anak-anak kita semuanya. Bagaimana mereka kenal baginda Rasulullah. Kita berikan sejarah-sejarah bagaimana baginda Rasulullah lahir, bagaimana Rasulullah berjuang, bagaimana Rasulullah berkorban, bagaimana Rasulullah sayang kepada umatnya dan dengan sejarah-sejarah itulah akan memberikan kepada sang anak itu adalah motivasi-motivasi untuk mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang dibaca cerita-cerita fantasi terus hayalan-hayalan sang anak hanya bisa ngayal terus. Ada di barat ada orang yang menjadi pembunuh nomor satu. Setelah jadi dia menjadi tes. Jadi orang tersebut menjadi pembunuh yang terkenal seketika eh, sedetik dalam hitungan detik menjadi orang yang terkenal sedunia. Apa yang mereka lakukan? Orang tersebut membawa senapan berondong brand Ketika anak-anak apa anak-anak keluar sekolah di brand di berondong semua Orang yang lewat di depannya ditembak. Siapa yang ada di depannya ditembak. Kenapa? Terinspirasi ketika melihat film ada tembak-tembakan. Setiap hari anaknya nontonnya apa bu? Kartun apa bu? Sekarang ya bu? Hah? Naruto. apa bu ya? Setiap hari nontonnya Naruto terus katanya. Ada yang nonton Doraemon. Setiap hari hanya berpikir anaknya bu bagaimana kalau terbang pakai baling-baling kayak Doraemon. Yang satunya Naruto ngeluarin ajian-ajian. Bagaimana bu caranya biar ajian keluar? Sakti. Ternyata film-film adalah memotivasi sang anak. Terus bagaimana kita memotivasi sang anak supaya mereka kenal kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Berikan tentang sejarah. Kalau nggak mau berikan sejarah, nggak punya duit, ibunya yang belajar nanti ngajari anaknya tentang Rasulullah. Berikan ilmu-ilmu yang membuat dia kenal dengan Rasulullah. Dengan bacaan itulah maka sang anak akan terinspirasi bagaimana baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berperang. Bagaimana Rasulullah ketika dilempari, bagaimana ketika Rasulullah hijrah, bagaimana ketika Rasulullah berjuang, dipukul, dilempar, ditusuk, ditumbak, dipanah, bagaimana Rasulullah, bagaimana, bagaimana. Akal timbul cinta kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa? Marilah kita tingkatkan kita jadikan anak-anak kita, keturunan-keturunan kita adalah anak-anak yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kelak akan dijad apa akan bareng-bareng masuk surga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sampai hanya sedikit inilah yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Semoga cerita singkat ini adalah membawa kita dan menambah kita kecintaan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadikannya semakin kenal dengan Rasulullah. Kita dikenal oleh Rasulullah sangat hebat, luar biasa. Kita mengenal Rasulullah belum hebat. Semua orang mengenal Rasulullah, tapi tidak semua orang dikenal oleh Rasulullah. Tapi kalau orang tersebut sudah dikenal oleh Rasulullah, pasti orang tersebut adalah orang hebat. Dan semoga kita, anak-anak, cucu, keluarga, semua adalah termasuk orang-orang yang dikenal oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikumpulkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surga bareng baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah kami yang hadir di tempat ini Ya Allah Sungguh bulan ini adalah bulan yang mulia Karena di bulan ini dilahirkan makhluk yang mulia Maka jadikan kami berkat makhluk yang mulia ini adalah orang-orang yang mulia Ya Allah Ya Allah berkat baginda Rasulullah makhluk yang paling mulia ini maka berikan keridoanmu pada kami ya Allah. Berikan rahmatmu, berikan petunjukmu, berikan hidayahmu ya Allah sehingga kami pulang dengan seribu-ribu kebaikan ya Allah. Ya Allah Berikanlah kepada kami ampunanmu ya Allah. Jadikanlah kami adalah orang-orang yang engkau ampuni dosanya ya Allah. Berikan kami adalah bimbingan dan hidayahmu ya Allah. Ya Allah berikanlah kepada kami kecintaan kepadamu ya Allah dan jadikan kami orang-orang yang engkau cintai ya Allah dan kelak akan kumpul bersamamu di surga ya Allah. Ya Allah berikanlah kepada kami kesehatan Berikanlah kepada kami umur panjang ya Allah dalam ketaatanmu ya Allah Jadikanlah kami ya Allah orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad ya Allah Ya Allah jika di antara kami masih ada yang meninggalkan solat Jadikan kami ahli solat jika di antara kami ada yang belum mengenal Rasulullah, ya Allah, maka berkat baginda Rasulullah, jadikan dia orang yang paling kenal dengan Rasulullah. Ya Allah, jika di antara kami masih ada yang belum kenal Rasulullah, maka berikan kecintaan di dalam hatinya sehingga mencintai Rasulullah dan dicintai Rasulullah, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepada kami ampunanmu, ya Allah. Berikanlah kepada kami rizki yang banyak, ya Allah, dan jauhkan kami dari rizki yang haram, ya Allah. Ya Allah berikanlah kami nikmat bisa ziarah ke Mekah. Berikanlah kami nikmat bisa ziarah ke Madinah. Ziarah ke makam baginda Rasulullah ya Allah. Ya Allah berikanlah kepada kami umur panjang ya Allah Berikanlah kepada kami umur panjang dalam ketaatan ya Allah Untuk beribadah mudahkan kami ibadah ya Allah Jadikan kami ahli salat ya Allah Jadikan kami ahli puasa ya Allah Jadikan kami ahli sujud ya Allah Jadikan kami ahli bersalawat ya Allah Jadikan kami ahli zikir ya Allah. Jadikan kami hamba-hamba yang kau ridhoi ya Allah. Dan jangan jadikan kami hamba-hamba yang kau murkai ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepada kami keturunan-keturunan yang soleh, solehah ya Allah. Jika di antara kami, ya Allah, ada yang belum menikah, ya Allah, maka berkat baginda Rasulullah berikan jodoh-jodoh yang soleh, solehah yang kenal Rasulullah, ya Allah. Berikanlah kepada kami anak-anak yang kenal Rasulullah ya Allah. Berikanlah kepada kami keluarga-keluarga yang kenal Rasulullah ya Allah. Ya Allah, bersihkan hati kami. Jauhkanlah kami dari semua penyakit-penyakit hati ya Allah. Jagalah mata kami ya Allah, mulut kami ya Allah, hidung kami ya Allah, telinga kami ya Allah, mata kami ya Allah, tangan kami ya Allah, kaki kami ya Allah dari segala yang Engkau haramkan ya Allah dan jauhkan dari sesuatu yang kau murkai ya Allah. Ya Allah, bersihkanlah hati kami ya Allah. Bersihkanlah hati kami ya Allah, bersihkanlah hati kami ya Allah. Berikanlah kepada kami keistiqomahan ya Allah, keistiqomahan dalam menghadiri majelis ilmu, keistiqomahan dalam bersolawat, keistimewaan dalam beribadah, keistiqomahan dalam menghadiri tempat-tempat yang mulia ya Allah dan keistiqomahan dalam mencari ridhomu ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepada kami keimanan ya Allah, kuatkanlah iman di hati kami ya Allah, kokohkan lisan kami, ya Allah. Berikanlah kepada kami meninggal, ya Allah. Meninggal dalam keadaan iman, ya Allah. Seperti meninggalnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa atina ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamati innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah Wafil fil akhirati hasanah Wakina qina adzaban nar rabbana atina fid dunya hasanah wa fil hasanah wa qina adzaban nar rabbana atina dunya hasanah wa fil hasanah wa qina adzaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa Mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <clears throat> Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Mukarram Al Ustaz Muhammad Rifki Fauzi atas pemaparannya. Mudah-mudahan ilmu yang telah beliau sampaikan khususnya uh, keistimewaan dan kemuliaan baginda Nabi Muhammad SAW yang telah beliau jelaskan bisa menjadikan menambah kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mudah-mudahan menjadi wasilah mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kami informasikan juga bahwasanya jangan lupa untuk bisa menghadiri majlis Ahad pagi pengajian kitab hadis bersama guru kita yang mulia Bu Yahya di Pondok Pesantren Al Bahjah Jalan Cakrabuana Sendang Sumber Cirebon. Dan terakhir uh, dari kami terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Bila itu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد ala alihi wa sahbihi ajma'in Sallallahu Rabbuna على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه